Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan kita sekarang pembahasan yang baru, diperhatikan baik-baik. Yang punya kitab menyimak ya. Pembahasan seputar Al-Quran kalamullah fir makhluk. Seputar apa? Seputar sifat kalam bagi Allah SWT. Allah Ta'ala itu berbicara. Dan termasuk bentuk pembicaraan Allah Ta'ala diantaranya apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran yang akan baca itu ucapan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah tertukar atau keliru dalam memahaminya. Yang Al-Quran itu yang mana? Yang dibaca. Karena Al-Qur'an maknanya al-makru yang dibaca. Mahum sholat. Jadi kalau antum baca Alhamdulillahirabbil alamin, yang antum baca itu apa? Apa? Al-Qur'an. Suara antum makhluk yang tertukar. Apa kalamnya Imam Ibnu Qayyim al jawziyah rahmat taala dalam dalam kitab An-Nuniyah? Nah, ada yang ingat mengenai Al-Qur'an kalamullah makhluk? Ingat Abdurrahman? Kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih nah mengenai apa? Mengenai Al-Qur'an kalamullah khair makhlukin. Suara makhluk, tinta makhluk, kertas makhluk. Adapun ucapan yang dia baca, ha? ungkapan yang dia baca, yang dia suarakan, ha? itu adalah kalamullah azza wajalla. Tapi suaranya makhluk, tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Ingat pantonnya teman-teman? Apa? Apa pantonnya ingat? Hah? Ambil intinya sudah enggak masalah intinya aja. Naam, itu potongannya. Fasautu lil qari walakinal kalama kalamu rabbil 'arsyi dzul ihsani. Paham ya? Fasautu lil qari. Suara milik pembaca. Makhluk bukan berarti? Makhluk bukan? Fasautu lil qari. Suara milik pembaca. Berarti suara makhluk bukan? Makhluk. Fasautu lil qari walakinnal kalama. Akan tapi kalamnya yang dibaca itu kalamu rabbil arsy dzil ihsani. Ucapannya Rabb yang memiliki arsy itu Allah Subhanahu wa taala. Amlum. Ya, Kalau kalau lengkapnya dengan semakna ana nukilkannya dalam nuniyah tersebut lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidatihim wariki makhlukani kamidatihim wariki makhlukani fasawtu lil walakin al kalama kalamu rabbil asyidul ihsani paham ya Na'am barakallahu fik. Ana ulangi lagi. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum. Akan tetapi suara hamba dan perbuatan hamba kami datihim seperti tinta-tintanya warikki dan juga kertasnya makhlukani. Dua-duanya makhluk. Paham ya? Dua-duanya makhluk. Syahidnya ini, fasautu lil qari walakinal kalama kalamu rabbil 'arsy ihsani. Itu. Paham? Itu pantunnya sebutkan dalam nuniyah. Lakinna aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa rikki makhluqani. Akan tetapi suara hamba dan perbuatan hamba seperti tinta-tinta mereka dan kertas mereka makhluk. Paham ya? Fasautu lil qari, ada suara milik pembaca. Berarti makhluk bukan? Suara makhluk. Walakinal kalama, tapi kalam yang dibaca oleh makhluk tadi itu kalamu rabbil irsya rabbil arsyidul ihsani kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala sekarang tak tanya kalau antum paham tak tanya pertanyaannya barakallahu fikum perhatikan baik-baik sekarang ketika antum baca Al-Quran kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ketika antum baca Al-Quran ada suaranya enggak ayo wah yang antum baca, yang antum suarakan, yang didengar oleh orang, suara yang antum baca, kalam itu makhluk bukan? Yang antum baca, yang antum suarakan sehingga terdengar, eh? yang antum baca makhluk bukan? Bukan. Suara antum yang didengar oleh orang-orang makhluk bukan? Makhluk. Paham bedanya? Paham bedanya? Antum baca kul huwallahu ahad yang antum baca ini makhluk bukan? Bukan, tapi suara antum makhluk. Kemudian antum megang Al-Qur'an, mushaf. Ada kertasnya enggak? Kertas. Ada tintanya enggak? Ada tintanya. Kemudian ketika hamba itu buka-buka buka kertas, perbuatan bukan? Perbuatan, ya kan? Itu semuanya makhluk. Semua makhluk. Yang bukan makhluk adalah makruh yang dibaca. Yang dibaca bukan makhluk. Pahami Bapak ya? Kenapa ini dibahas para ulama dan disendirikan dalam bab tersendiri? Karena fitnah ini dulu sangat dahsyat sekali. Terutama di zamannya Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, Abu Abdullah Syaibani rahmatullahi alaihi. Musuh bebuyutan beliau siapa namanya? Ahmad bin Abi Duat. Namanya siapa? Ahmad bin Abi Duat. Namanya Ahmad bin Abi Duat itu luar biasa Jahmiyun ya. Jahmiyun jilid maksudnya apa? Benar-benar dia tuh asobiah fanatik dengan pemikiran Jahmiyah dia. Dia dekengannya, apa dekengannya istilahnya ya? Penguatnya itu pemerintah langsung pusat. Saat itu zaman mehnah namanya, zaman, zaman mehnah. Itu zaman yang diuji rakyat sipil disuruh ngomong apa? Al-Qur'an makhluk. Bayangkan itu. Kalau nggak mau ngomong diapakan? Diambil langsung, ditindak lanjutin langsung. Paham ya? Tanya, Al-Qur'an makhluk atau bukan? Kalau dia makan Al-Qur'an kalau melanggar makhluk, kalau ditanya Al-Qur'an makhluk bukan? Kemudian malah, dia malah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, langsung dia diambil di penjara. Paham ya? Di penjara, disiksa, dicambuk. Paham ya? Itu. Tapi kalau dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, sudah selamat sudah. Nah, kompornya siapa sih kompornya? Ahmad bin Abi Duat. Sekaligus dia daripada selain dia kompor, dia yang nyalakan juga fitnah tersebut. Pemimpinnya juga setuju dengan pendapatnya Ahmad bin Abi Duat sasarannya Siapa di antaranya? Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih adalah sasarannya sampai beliau di cambuk di penjara pingsan tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Paham ya? Itulah yang dikenal dengan ayyamul mihnah. Jadi kalau antum baca artikel ada ayyamul mihnah, hari-hari penuh dengan ujian itu maksudnya ujian di khalqul Quran. Rakyat sipil diilzamkan mengatakan Al-Qur'an apa? makhluk. Itu zaman khalifah yang waktu itu nah dikuatkan oleh Ahmad bin Duat. Tapi beliau bersahabat Imam Ahmad bin Hanbal sampai generasi berikutnya. Nah maksudnya sampai khalifah yang berikutnya barulah beliau selamat. Paham ya? Beliau selamat dan akhirnya banyak kaum muslimin yang memuji beliau karena kokohnya dan juga kuatnya beliau dalam mempertahankan al-haq sampai di penjara cambuk, pingsan, bangkit kembali mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Ada beberapa imam ahli sunnah Eh, imam ahlu sunnah ini ya mereka karena nggak mampu nggak kuat menahan sambukan dan siksaan mereka menggunakan apa kemarin menggunakan apa namanya tauriah menggunakan apa ya Tauriyah. tauriah itu mengungkapkan dengan suatu ungkapan eh, yang ungkapan tersebut dipahami lain oleh si pendengar dan juga lain dengan yang mengucapkan. Maksudnya dipahami si pendengar lain diinginkan harus ucap lain namanya tauriyah. Paham belum? Tauriyah diperbolehkan. Contohnya apa tauriyah sebelum kita masuki dalam contoh tadi itu? Seperti Ibrahim alaihissalam, kisahnya waktu itu beliau menikah dengan Sarah. Sarah terkenal wanita yang cantik. Paham ya? Ada di sana raja yang bengis dan jahat. Enggak rido kalau ada perempuan cantik itu diambil laki-laki lain. Dihadangkan. Waktu itu dihadang oleh raja tersebut. Paham ya? Ditanya, "Man hadhihi ya Ibrahim?" Siapa yang bersamamu ini wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Eh, perhatikan baik-baik kisahnya ini. Ibrahim mengatakan hadi ukhti. Padahal istrinya. Ini ada saudariku. Selamat dia. Wah, kalau kalau seman saudarinya udah selamat, enggak diapa-apain dia. Paham ya? Nah, nah ini metaurnya, Istrinya Nabi Ibrahim dibilang sama Ibrahim saudariku. Benar atau tidak secara secara makna bahasa benar karena saudari seiman gitu loh walaupun istrinya saudari seiman itu namanya tauriyah namanya nah di sini waktu itu di zaman Imam Ahmad ini ada beberapa imam yang mereka minta udur minta udur hadir di majelis Imam Ahmad mengatakan ya Aba Abdullah kami nggak mampu tolong kami dikasih udur bukan berarti kami mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan mereka sepakat Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk cuman mereka nggak mampu menahan cambukan tersebut mereka menggunakan tauriyah ketika ditanya Al-Quran makhluk bukan? Mereka menghitung jari jari jemari empat ini. Ingat-ingat cara tauriahnya. Empat jari ini sudah kelihatan ini ya. Dihitung. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukatun. Empat-empatnya ini makhluk. Paham belum? Yang diinginkan oleh imam tadi, para imam, empat-empatnya itu apa maksudnya? Jari jemari ini. Makhluk bukan? Makhluk. Yang dipahami oleh orang-orang eh, pemimpin waktu itu, wah berarti dah katakan makhluk selamat sudah, nggak dicampur dia. Yang dipahami mereka kan Al-Qur'an makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk, Injil makhluk. Padahal yang diinginkan oleh imam tadi empat empat ini makhluk, yang diinginkan mereka apa? Jari jemari ini. Namanya tauriyah, boleh. Paham ya? Tauriyah itu diperbolehkan kalau na'am dibutuhkan, na'am. Ikhwan fi din azza jalla, kita lihat di sini. Faslun fi isbat sifatil kalam. Pembahasan baru seputar penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berbicara dengan pembicaranya hakiki yang ada wujudnya, ada suara dan ada hurufnya. Ada suara dan ada hurufnya. Nih simak ya. Yang punya kitabnya biasa disimak ya biar cepat bisa ya karena tidak ada harakatnya itu. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah lamma takallama an ba'd sifat fi ma sabaq afrada sifatul kalam fi faslin khasin. Tatkala beliau berbicara, siapa beliau ini maksudnya? Al-Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin rahimatullah alaih. Tatkala beliau telah berbicara tentang sebagian sifat-sifat yang sudah kita lewati, beliau menyendirikan afroda itu menyendirikan. Beliau menyendirikan dengan apa? Dengan pembahasan sifat kalam bi faslin khas dengan pasal yang khusus. Ewa, beliau menyendirikan pembahasannya dengan apa? Dengan pembahasan yang khusus. Wadhalika li ahammiyati hadhil masalah. Kenapa demikian? Dikarenakan sangat pentingnya permasalahan ini. Yaitu mengenai Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Wa kasratu ma waqa'a fiha min ad-dhalal wal inhiraf dan juga apa? Karena banyak sekali orang yang apa? terjatuh dalam kesesatan dan penyelewengan dalam hal ini. Paham ya? Penyimpangan, penyesatan terjatuh mereka fahuwa afradaha bi faslin amma qablaha li ahamiyatiha masyaallah maka beliau al-Imam Qudamah menyendirikan sifat kalam ini dengan pasal tersendiri terpisah dari apa yang sebelumnya dikarenakan pentingnya pembahasan tersebut walikasrati ma waqa'a fiha minal khilaf dan juga karena banyaknya terjadinya perselisihan dalam hal tersebut kesimpulannya ingat Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud itu yang antum hafal. Kalau ngapal satu paket langsung. Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu ucapan Allah taala, bukan makhluk. Minhu bada'a dari Allah taala diawali wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah taala nanti di akhir zaman. Semua para penghafal Al-Qur'an cabut semua hafalannya di akhir zaman nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kita lihat di sini. Wa sifatul kalam lillahi azza wa jalla kasair sifat penting dan sifat kalam bagi Allah taala itu seperti sifat-sifat yang lainnya. Allahu mausufun jalla wa ala bi annahu yatakallam. Perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala disifati bahwasanya Allah taala itu berbicara kaifa syaa bagaimanapun yang Allah Taala kehendaki. Wa mata syaa dan kapan pun Allah Taala inginkan. Wa kalamuhu minas sifatil fi'liyah allati yaf'aluha mata syaa. Subhanahu wa ta'ala masyaallah ini penting ini biar antum tambah paham. Dan kita lewati dulu ya. Sifat terbagi menjadi dua. Ya, sifat terbagi menjadi dua, sifat fi'liyah sama sifat apa? Zatiyah. Ingat-ingat. Yang sudah kita lewati pembahasan asma sifat, sifat terbagi menjadi apa? Dua, sifat dzatiyah sama sifat fi'liyah. Nah, sifat kalam ini termasuk sifat fi'liyah. Karena ada kaitannya dengan apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki bicara, bicara. Jika tidak menghendaki bicara, enggak berbicara. Tapi katanya ada yang mengatakan sifat dzatiyah juga. Naam. Kalau dilihat dari sifat dzatiyah, dzatiyah juga dia. Karena qadimun naw' hadisul ahad. Sifat kalam itu. Qadimun naw' hadisul ahad. Apa artinya? jenisnya itu lama sejak dulu Allah Taala disifati dengan itu. Sejak Allah Taala berbicara atau tidak bicara, tetap memiliki sifat kalam. Jangan sampai keliru. Jangan sampai atau menetapkan Allah Taala disifati kalam kalau sudah berbicara. Kalau nggak bicara, nggak disifati kalam itu pendapat yang batil. Paham ya? Pendapat yang sahih Allah Taala berbicara atau tidak berbicara? Disifati apa? Disifati apa? Al-kalam berbicara. Paham ya? Namanya apa tadi? Namanya qadimun naw' hadisul ahad. Apa artinya maksudnya? Dilihat dari jenis kalam itu sejak, dahulu Allah Ta'ala disifati dengan kalam tersebut. Berbicara atau tidak. Hadisul ahad maksudnya apa? Per individu kalam itu nyata jadat terbaharui. Paham ya? Kalau dilihat dari individu kalam itu terbaharui. Maksud terbaharui bagaimana? Bukan satu kalam saja. Allah Ta'ala ketika bicara dengan Nabi Musa AS sama nggak pembicaraan dengan Nabi Muhammad? Beda atau sama? Pembicaranya beda atau sama? Beda. Tapi sama-sama kalam. Tapi per individu kalam itu beda gitu loh. Jangan disamakan Allah Ta'ala dulu ketika bicara Nabi Musa, yang dibicarakan sama dengan yang dibicarakan Nabi Muhammad itu keliru. Kalau dilihat dari per individu kalam, ya terjadat terbaharui. Karena apa Allah Ta'ala berbicara Nabi Musa lain yang dibicarakan dengan Nabi Muhammad. Paham belum? Seperti itu. Jadi dikondisikan. Kesimpulannya, secara global sifat kalam itu sifat fi'liyah. Kita lihat sini, Takallama fil madhi, Allah taala berbicara sejak dahulu. Wa yatakallam fil mustaqbal dan berbicara pada perkara yang akan datang. Berbicara pada perkara yang telah lewat, berbicara pada perkara yang akan datang, wa yatakallam fi yaumil qiyamah dan berbicara nanti dari kiamat. Mata sya subhanahu wa taala an yatakallam fa inna yatakallam masyaallah. Kapan pun Allah Taala menghendaki berbicara, maka Allah Taala akan berbicara. Ingat-ingat sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu apa? Wahana bingung, jangan bingung. Sifat fi'liyah itu sifat yang ada kaitannya dengan kehendak Allah taala. As-sifat eh, as-sifatul fi'liyah hiya sifat allati tata'allaq bi masyiatillah. Dah itu bahasa Arabnya. Sifat fi'liyah itu adalah apa? As-sifat allati tata'allaq bi masyiatillah. In syaa fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Dah itu aja. Sifat fi'liyah itu sifat yang ada kaitannya dengan kehendak Allah taala. Jika Allah taala menghendaki melakukan akan melakukan. Jika tidak menghendaki tidak akan melakukan. Termasuk di antaranya kalam. Paham ya? Kalam ini sifat fi'liyah. Kita lihat lagi. Wa kalamullahi qadimun naw'. ya kan? Hadisul ahad. Ini adalah sebutan tadi itu. Pahami baik-baik ini. Banyak orang yang gagal paham di sini. Wa kalamullahi qadimun naw' mislu sa'ir sifat. Dan ucapan Allah Ta'ala kalamullah jenisnya itu sejak dahulu. Maksudnya bagaimana sejak dahulu itu? Maksudnya sejak Allah Ta'ala belum berbicara pun sudah ada sifat kalam bagi Allah taala. Kalau manusia kan beda. Antum kalau belum bicara nggak dikatakan berbicara. nggak punya sifat berbicara. Ketika antum berbicara baru si berbicara. Itu manusia, tapi Allah taala ketika berbicara atau tidak, sifat kalam ada pada Allah taala sejak dahulu. Faham bedanya? Faham belum? Ewa, eh, antum dikatakan melihat karena sudah melihat. Kalau antum belum melihat sama sekali, antum nggak disifati dengan melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat. Paham ya? Sejak dahulu, paham ya? Lam yazal wa la yazal. Senantiasa terus-menerus disifati dengan zat yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu namanya zatiyah. Kita lihat sini. Dan kalamullah azza wa jalla qadimun nau' misal sair sifat, jenisnya sejak dahulu. Seperti sifat-sifat yang lainnya. Hadisul ahad ini. Adapun per individu kalam itu nyata jadat, maksudnya baru. Baru itu bagaimana maksudnya? Baru itu maksudnya ketika Allah Taala bicara Nabi Musa, lain dengan ketika Allah Taala bicara Nabi Muhammad. Lain atau sama? Lain atau sama handalah? Lain. Sama-sama bicara tapi bicaranya lain gitu loh. Berarti kan terbaru Ya, ini sifatul kalam min haithu hiya qadimah. Masya Allah. Maksud sifat kalam itu ditinjau dari sifat itu sendiri qadimah. Sejak dahulu ada pada Allah Ta'ala. Fallahu ma yatakallam. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala senantiasa terus-menerus berbicara. Memiliki sifat berbicara maksudnya ya. Li'annahu subhanahu bikalamihi qadimun azaliyun. La bidayata lahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kalamnya. Qadimun azali. Sejak dahulu. Terus menerus punya sifat kalam tersebut. La bidayata lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada permulaannya. Paham belum? La bidayah wa la nihayah. Allah ta'ala itu zat yang maha awal dan maha akhir. Sehingga antum perhatikan baik-baik di situ. Wala bidayatul asma'i wa sifatihi wa af'ali subhanahu ta'ala. Tidak ada permulaan untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah taala serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu taala. Maksudnya bagaimana? Memang maksudnya itu sejak dahulu Allah punya sifat itu gitu loh. Enggak ada permulaan. Kalau manusia ada permulaannya enggak? Dia dikatakan punya sifat itu karena ada awal permulaannya. Dia bicara baru dikatakan si berbicara. Ada mulanya enggak? Ayo. Ketika Allah lahir di dunia, dilahir, dilahirkan di muka bumi ini awal mula, awal mula lahir antum bicara langsung nggak kira-kira nggak bicara kan ya paling nangis ya kan nangis kemudian udah besar baru bicara nah ketika dia bicara itulah baru apa baru dikatakan si fulan bicara ada ada permulaannya nggak manusia ada permulaannya nggak ada permulaannya dia bicara ketika usia berapa satu tahun setengah misalkan berarti ada permulaannya tapi Allah Taala tidak ada permulaannya senantiasa terus menerus sejak dahulu tersifati dan sifat apa kalam gitu loh. Mafhum soalnya Hasan? Paham? Ayolah bahas. Kalau pusing ya dikondisikan aja. Ini kena menjelaskan yang ada di sini aja. Wa amma hadul kalam adapun individu kalam, paham ini? Individu kalam berarti per kalam satu persatu kalam satu persatu, pahami? Fa innaha tatajaddad ini. Maka kalam tersebut tatajaddad, saling ada pembaruan. Paham ya? Terbaharui. Naam. watas tasdu syai'an terjadi sedikit demi sedikit. Ya enggak? Sekarang ketika Allah Taala bicara dengan Nabi Musa alaihissalam dulu, dengan berbicaranya Allah Taala kepada Nabi Muhammad sama enggak yang dibicarakan? Beda. Berarti kan ya terbaru terbaharui kalamnya. Bukan kalam yang dulu sampai sekarang sama terus enggak? Faham belum? Tapi Allah Taala memiliki sifat kalam sejak dahulu, tidak ada permulaan. Ewah, perhatiin baik-baik. Yatakallam mata sya, subhanahu wa ta'ala kasairi sifatihil fi'liyah. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, seperti sifat-sifat fi'liyah yang lainnya. Yang terakhir perhatikan baik-baik. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Nih yang perlu antum kondisikan ini. Inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin Wal ayatu wal ahadits fi hadha katsiratun. Sayuri sayuridu al-musannif ta'ala jumlatan minha masya Allah. dan ayat-ayat serta hadis-hadis berkaitan masalah ini banyak sekali dan akan disebutkan al Mustanif al-imam nuqudamah ta'ala jumlatan yaitu secara global minha di antara nanti walam yukhalif fi kalam illal jahmiyah penting ini pertanyaannya siapkan jawabannya dan tidak ada satu kelompok pun satu orang pun yang menyelisih mengenai sifat kalam ini kecuali jahmiyah wa man syariba masrabahum minal firq ad-dhalah dan orang-orang yang meminum, paham ya pemikiran mereka maksudnya itu yang menempuh jalannya seperti jalannya mereka man syariba masrabahum maksudnya apa meminum tempat minum mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang menempuh jalannya mereka dari kalangan kelompok kelompok Ustaz Jahmiyah siapa pentolannya gengnya siapa gengnya pemimpin Jahmiyah siapa ingat enggak Jahmiyah ma'ruf namanya meninggalnya juga sembelih juga. Gurunya sembelih juga meninggalnya. Eh, ingat enggak? Jahmiyah. Eh, kalau enggak diingat dialihkan yang lainnya. Wasil bin Atha itu Mu'tazilah, jangan dicampur. Ayo. Siapa? Ini pertanyaan terakhir ini nanti ditutup dengan ini, pertanyaan ini. Antum. Uh, antum. Antum Umar. Siapa? Al-Jahm Safwan, Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm Safwan itu yang menyebarkan pemikirannya. Dia ngambil dari gurunya. Siapa gurunya ini? Antum. Siapa? Siapa gurunya? Yang disembelih oleh seorang khalifah yang dikenal dengan Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Sembelih Idul Adha, orang yang nyembelih hewan korban dia yang nyembelih apa? Nyembelih Ja'ad dirham. Nah, menyembelih apa? Ja'ad dirham tadi itu, afan. Malah malah Anda sebutkan sendiri ya. Nah, Allah musta'an. Jadi ngambil ilmu dari Ja'ad dirham, afan. Ja'ad dirham. Ja'ad dirham ini gurunya Jami Sofwan. al Ja'ad bin Dirham. Tulis saja itu, Al-Ja'du bin Dirham. Waktu itu disembelih oleh siapa tadi? Khalifah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Saat itu lagi ada bertepatan Idul Adha, berkhutbahlah Khalid bin Abdul Qasri ini di atas mimbar mengatakan kepada jamaah ayuhan nas dahu dahayakum wahai segenap manusia sembelihlah sesembelian kalian sudah nyembelih mereka fa inni mudahin bil ja'd dirham kata Khalid bin Abdul Qasri aku akan menyembelih ja'd dirham fa nazala minal mimbar fadzabahu Akhirnya dia turun dari mimbar, disembelihlah Ja'ad bin Dirham. Pemikiran sesat. Pertanyaan berikutnya, Al-Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari siapa? Al-Akh Hamdalah. Ingat enggak urut-urutannya siapa? Ayo, antum. Iqbal. Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Ada yang mengatakan Aban bin Sam'an tapi ma'rufnya Bayan karena kelompoknya Bayaniyah namanya. Bayan bin Sam'an. Nah, kalau antum coba artikel ada Aban bin Sam'an itu sama. Ya cuman beda penamaan ada yang mengatakan Bayan atau ada Aban. Kalau kelompoknya kelompok Al-Bayaniyah. Bayan bin Sam'an. Kemudian Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari siapa? Eh, antum Awal eh, ngambil dari Talut Ibn Ukhti Labid Ibn Al-Aqsam Al-Yahudi yang mensihir Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Ngambil Talut. Talut. Itu mengambil dari Talut. Jadi Bayan bersamaan tadi mengambil ilmu dari Talut. Talut siapa Talut itu? Talut itu adalah Ibn Uqti. Anak saudaranya apa? Labid Ibn Al-Aqsam. Labid Ibn Al-Aqsam yang mensihir Rasulullah SAW. Faham ya? Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Itulah pemikiran Jahmiyah. Jahm bin Safwan, jaad Dirham, Bayan bin Sam'an, Talut. Ya dihafal dengan Talut saja ya. Talut mudah dihafal ya Talut. Talut ibn Ukhti Labid ibn Asam. Faham ya? Nah, itu ujung-ujungnya pemikiran Jahmiyah mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya kalam Allah azza wa Jal itu bukan kalam. Allah Taala tidak punya sifat kalam Allah Taala enggak punya sifat, enggak punya nama. Dan kita lewati ya, itu pemikiran Jahmiyah. Ingat-ingat ya, urut-urutan apa pemikiran Jahmiyah dari asal usulnya diambil dari mana? Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamatal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.